Ihdinas siratal mustaqim. Khairil maghdubi alaihim wa Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ini فلما بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا Falamma balagha mongko sumangsane tumeka sapa Musa lan Yusha Yusha bin Nun utawi Musa lan Fatahu Falam ma balago, mongko semangsane itu mongko sapa Musa lan Yusak, Yusak bin Nun. Ini pendere Nabi Musa. Majma hima, Enggon pertemuane dua laut. Majma hima, Enggon pertemuane dua laut. Eh mat bainal bahra ini tegese antarane pertemuane dua laut, laut loro. Nasia mongko padha lali sapa Musa lan utaguma ing iwae Musa lan Yusha. Maknane Nadia tegese lali sapa yusa Yusha hamlahu ing gawa ut interrohili rohili nalikane budala. Wana sialan lali sapa Musa Musa tasdirohu ing ngelingno Yusha. Fatta khoda sabilahu fil bahri saroba. Fatta khoda mongko ngalap mongko tumandang apa iwa ayil kudu tegese iwa sabilahu ing dalane ikilah iwak fil bahri ing dalam segoro ai ta'ala tegese gawe sapa Allah taala sabilahu fil bahri taroba Fatta kodalam, eh ca'ala se iso gawe apa ikilah khutbu ing bahar. Bisa alillahi, sebab oleh gawe Allah, taroban ing dalan nerus. Eh mislah, tarobi tegese sepadane dalan sing nerus katus kubikan utai lorong ngoten cara pergi lorong di ti asaraku asyikku, itu atau asyak kutawi itu dalan lorong sing dawa tanapa dakang ora orang ben tembus iku mujud lalu kedue asyak kutawi lalu disikit tawil Wadali kata mengkono-mengkono kejadian itu anak buah ta'ala satu Allah ta'ala iku amsaka iku ngeker sobo Allah. Anil kuti sanging iwa, Allah ngeker jarjal ma'i ieng melakukan banyu. Panjaga mongko menyibak apa mak utawa apa bakar ilah sange ilahut. Panjaga mongko menyibak buka apa mak anggu sanging ilahut. Apa kia mongko kari apa mak karine kalbu kau kaya sini jendelo. Lam yalta kang ora dadi nopo. Tepuk apa mak. Pokoknya banyu niku teng segoro terus menyibak terus jadi dalan terus antara dua sisi air itu gak tepuk meneng wajah mada atau wajah mita lan dadi atas jadi keras atau koma perkara tak tahu ono ingin sore mak minggu pun ya, termasuk akhir ibnu kambangan ini Palam aja wajah mongko ini wajib sapa Musa lan dari kal makana yang mengkono-mengkono tempat Bisairi klan lumaku ilawat jai maring tumoko waktu wayai sarapan, wayai makan. minta Mintani yau mintani dari kedua. Wala dawa sapa Musa li fata rumaring pendere Musa ini Musa bin Nun. Dawe atina anak. Ati nekakno sira na ing kita. anak ing sarapan kita atau ing makan kita. Mana nih goda iku mah tegese perkara yuk kalu kang den pangan apa ma awalan nahari ing dalam kawitane rino. Lakot lakina, teman-teman ketemu kita min safarina, sangin lunga kita hada ya gila safar ing kita ketemu nasoban ing kerepotan to ing kepayahan kecapean tak akan tegese ing payah atau ing capek lawa khusuru te khusule tak aku badal jadi tak using liwati batas batas kemampuan manusia atau batas tempat yang ditentukan kala dawuh sapa Yusa patawuni sine Yusa Yusa bin Nun arai tambo yo eling siro, et eh, anabah tegese ilinga sira It awena nalikane budalan kita ila sokrati maring watu sing kemloso, watu sing gedhe, sing kena gugusuan, kena digelayah-layah iso. Bidzalikal makani ana ing kono-kono tempat. Iku fa ini mongko tak temne ingsun nasi itu ulali ingsun alfuta ing iwak. Wama hu illa syaitonu an atsura. Ya, sebagian kira ah ya wonten sing maca normal wama ansani illa syaiton. Kita ora kita wama ansani. Wama ansani lan orang lalekno, ni ing ingsun. Wama ansa lan orang lalekno, ni ing ingsun. Bu ing khut. Sopo ilah setan kecuali setan. Yuk dalu dan kebatan minal hai sanging hak hak yang lapat bunyi. Apa sing dilalek no tegese an atkuro bu ing yang to eleng ingsun bu ing khut. Utai jauh an atkuro badal istimal yang jadi badal istimal. E eh, ansani tegese lalekno no sopo setan ing ingsun dikrohu ing eleng khut. Wata khoda sabi lahu fil bahri ajaban. Wata khoda lan ngalap opo khod air kudu sabi lahu ing dalane khod fil bahri ing dalam segoro. Iwak sing wis mateng mau iso liwat mlayu ing segoro ajaban ing peristiwa sing gawono. Maksudnya ikan tadi ngambil perjalanan sing sangat menakjubkan. Manane ya tak ajabu tegese dadi gawok minggu menalkut sapa Musa Musa wa fatahu pendereke Musa lima peron perkara takut gak mengamu di ya sapa ma mibayani ing dalam no ikilah ma atau al khut Kala dawu sapa Musa Musa dari kama kunna nab dari kate mengkono-mengkono kabeh efak guna tegese utawi kesepen kita al khut ini wa iku ma perkara ila tegese perkara guna kang kita guna budi iku goleki kita manane natu buhu tegese gulaikito kita ku ing Fa innahu mongko sak temene fakdil Pak Fa innahu fa inna monggo khud. Mongko sak temene ilange iwa. Iku alamatun dadi alamat tanah kedua kita ala wujud iman ing atase wujude wong bukan kang golek kita ku iman. Fartad ala asari ma qasoso. Fartad mongko balik sapa Musa lan Yusa bin Nun. Roja'a tegese bali sapa Musa lan Yusa bin Nun ala asari. Ing atase masa lalune gitu, wae ngatasé bekas-bekase Musa lan Yusa. Manane balik ning dalan sing tau dilalui iku bahasa Arab napa ala adarima. Iku cara bahasa Indonesia kembali ke jalan semula yang pernah dilalui. Yakus soni hatekse baleni sapa Musa lan Yusa ha ing sabil kososon halim baleni ning persisi ini. Pak Ataya mau konekani sapa Musa lan Yusuf as-sokhrota ing iwak ing watu sing kemloso sing saged damel tuduhan. Bahwa jeta mengkomentu iso pemusalan isa binon abdan ing siji kaulo min ibadina kang sebagian songo kaulo kaulo ing Dua tema anane abad itu al qadiri ku nabi khidir. Ataina lu kang us paring ingsun bu ing abad, tak paringi rahmatan ing rahmat min indina saking sisi ingsun. Kawula sing tak kei rahmat, tak kei pewulang. Manane rahmat nubuatan tegese kenabian, dikalen ing enggam siji pendapat. Nabi Khidir. Jadi sebagian ulama ini Khidir ku Nabi. Wa wilayatan lantakei sifat kewalian fi akhara yang dalam pendapat dia. Sebagian ulama meyakini Khidir itu tidak nabi, hanya wali. Wa alaihi ay eh, wa ala kaunil qadir walian. Aksar ulama itu aki-aki ulama. Aki-aki ulama itu hanya berkeyakinan nah Hidir itu namun wali, bukan sampai nabi. Wa alam na ulang-ulang itu ingsun Hidir Khidir miladuna sengi sisi kita min ibalina tegese sanging sisi kita tak ulang ilman ing ilmu lafat ilman makulun makul salin kang kedua eh makluman tegese alim nama ya fauna ya makluman tegese barang sing dingerteni minal magibati sangking biro-biro barang sing koyo Rawang iwatna sapa Al Bukhari Imam Bukhari hadis inna Musa koma qatiban ing hadis kang iku inna Musa Inna Musa saat dunia Nabi Musa, Nabi Musa yang terkenal Musa Nabi ini Bani Israel. Iku koma ngatik sopo Musa. Khotiban hale wong sing khutbah di Bani Israel ing dalam Bani Israel. Fase ilmu kau ditakoi sopo Nabi Musa, ditakoi ingatan ayun nasi a'lamu. Ayun nasi te dine manusa iku a'lamu luwih ngalim. Sinten gitu yang paling ngalim. orang kau dawuh sopo Musa ana ya aku. Fatapa mongko melehno Sopo Allah Allah alaihi ngatasi Musa. Kena apa Allah kok No Musa Islam ya ruda. orang ora No Topo Musa ilmu Orang ilmu. No ilahi maring Allah taala. Mestine dene jawabe wa wa alam ora kok muni ana. Fa wa hamo paring wahyu Topo Allah wa ilahi maring Musa. Allah paring wahyu ngeten, innali abdan bimajma'al bimajma'il bahraini dua a'lamu Inali Innali sak temne kedue ingsun abdan ana kawula. Bimat ma'al bahro ini kang ono ing pertemuan dua laut, dua kang uti abet. Maksudnya mas ma'al bahro ini, oh nabi hidiru manggon ngono kawasan laut merah pulau laut. Wah orang-orang gajah wong. Wong buku lagi ning segoro kidul kalian oh. Bimat ma'al bah, bimat Maal bahro ini ono ing pertemuan dua laut, dua kang utawi nab abet. Iku alamul we alim, we pinter, minta tinggal dia. Kala dawuh sapa Musa ya Rabb hidup ngira ingsun. Pakai pamane yang kalau kaya apa iki ingsun iki kelawan aku. Lalu saya cara ketemu di mana? Terus kala jawab sapa Allah taala tak tak kudu ngalap sira to jugo sira maka tertani sira kowe bawa kutan jiwa, iwak. mateng maksud iwak sing wis mati. Patat aluru moko gawe sira ing Tim talent yang dalam bencantingan to wadah. Fahai tuma to rantang, fahai tuma pakot Mau Mongko semangsane kelangan sira alku tak jiwa. Ya bahwa mongko teh hidir ku sama ning kono, pokoknya bahwa iwak mateng ku anggere iwak milang yo ya ning kono. Sama bahwa mongko teh Musa atau hidir ku sama ana ning kono. Pas udah mongko ngalap sapa Musa hutan iwak. Pada ala mau mongko gawe sapa Musa iwak dikai di maktalen ing dalam cangkingan towo. Cara mriki nopo rantang towo. Wae sing disaged dicon. Semantola kamu kono di budalan sapa Musa wantola kalian budalan. Mau sertane Musa sapa patau pendereke Musa yo ya, pane Yusa bin Nun. Hatta ada yang tiga toko toko musalan Yusa rota ing wati. Bahwa doa lan nyelano toko musalan Yusa uru sahuma ing sirai musalan Yusa. Mulane kula maknani sofron watu kemloso sing gedhe sing kira-kira kena gubuan. Mergo suratul mas'alah itu bayangannya Musa be Yusa saged napa? Gubuan saged turu santai-santai. Berarti watune gede banget. Watune gede napa? Panama mongko turu sapa Musa lan Yusa. Barang turu watoroba lan gerak-gerak apa ala kutu iwak. Fil tali ing dalam cangkingan no. Pakoroja mongko mentua apa iwak minggu cangking miktal. Pasakota mongko gugur apa iwak fil pahri ing dalam segoro. Patakota mongko galak sapa iwak lau ing dalane iwak fil pahri dan segoro taroban ing dalan sing terus. Nah tahu-tahu laut tuh menyibak mereka jadi jalan iwak. Ini ajaib dan Wa amsakalan ngekar sapa Allah Allah menahan sapa Allah Allah anil putih sang iwak jariyatal ma'ing nih banyu. Pasora mengko dadi alaihi kowe ngatasi bakro apa mitu tokis padane dalan terus. Cara lagi lorong. Falamat taikoto mengko semangsane lali sop falamat taikoto. Mongko semangsane tangi sapa Nabi Musa. Nasya mongko lali sapa sahibu kancane Nabi Musa iku ing nyritani sapa sahibu ing Musa bil putih kelan kejadian iwak. Pantolako mongko padha budalan sapa Musa lan Yusuf. Baqiyata yaumihima ing sekerine dinane Musa lan Yusuf wale latihima lan bengine Musa lan Isa hatta ida kana sehingga nalikane ana sapa Musa lan Isa minal dadi sange esuk berikute Kala dawuh sapa Musa Musa li fataru maring pemujane Musa adina kuda Ati ngekek yo sirona ing kita kuda ana ing sarapan kita ila qaulihi tapi sabila bil bahri ajab Kala dawuh sapa Nabi Muhammad sapa kanjeng Nabi wa kana lil huti saroban Pakanalan ono iku lil hudi ke iwa ono iku saroban dadi dalan sing terus. Jadi iwa iku duwe dalan sing terus. Wali Musa lan kedhe Musa wali Fataru lan kedhe pemudane Musa ajaban ono barang sing gawono sing aneh. Qala lahu Musa hal attabu kala antu alimani mimma ulim tarus. Pun kula cerita niki terpaksa niki cerita tapi niki ora itu dicono ati wong masalah napa cerita. Terus ngeten nggih kita ini wajib iman nak nabi hidir itu ada. Kalau kalian iman. Kita ini kudu iman nak nabi hidir itu wonten. Namine niku Galia. Terus lakopane nabi sinten? Hidir. Ya macam-macam kiai sampai ulama dan macam-macam ijazah santri ini ketemu nabi ini kok. Hidir nganti wong edan di situ. Dicucuk mergo dari nabi sinten? foto itu aja gara-gara nyata kalau terang nongin secara saya Musa al-Bakali itu ada orang yang sering belajar kitab Taurat sama Injil Ibnu Abbas itu orang yang sering belajar Quran dan hadis Iku kalau di dona atau usul riwayat penjelasan tentang Nabi Suatu saat Musa al-Bakali itu ngomongnya sendiri tentang Bukhari dan Muslim bahwa Musa yang ada di Quran surat kafi yang berpolemik kalian Nabi Hidir itu tidak Musa yang Nabi Bani Israel. Ya Mereka yang Yahudi Musa al-Bakali, waktu yang Yahudi itu dia kepentingan. Isim dia ini, dia Nabi kok dia kalah-kalah. Gue cerita seputar ini kan Nabi tak kiak-kiak, kan? Lo tanya nih, Cerita Musa dan Nabi Hidir, Nabi Musa kalah terus. Nih tebak-tebakannya kalah. Kalau hasil nak Musa gak canggih, betul apa? Orang canggih. Itu tebak-tebakan ambil Nabi Hidir, pentelu kalah terus, apa? Walhasil semua cerita itu ngeprekno Nabi Musa. Lah mulane tiang Yahudi boten percaya. Mulane ngomong tengene dapat Musa ning surat Kahfi, ora Musa ku, ora Musa nabi ne Bani Israil, tapi Musa liya, napa? Musa apa? Liya. Wong kang Musa ora itu ora Musa iku, ora Musa iku. Sebab ini kita cerita tentang suka itu hari ya, kok tuh yang gue cerita. Tapi orang usah dimani nanti ini kita habis. Ibu Abbas itu junior. Beliau itu umurnya sekitar 13 tahun, 14 tahun. Hanya di junior. Terus dia konfirmasi sama Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu ahli Quran yang senior. Tapi sana pulau, sana tejengan ganteng, mesti dilakukan Ubay bin Ka'ab. Karena Imam Asim itu ngasih sama Abdurrahman Abdulami, Roman nggak tiga di Cina Utsman termasuk kalian di Nubaid bin Pertama bin Ka'ab beliau bilang kadzaba aduwa goro Musa al-Bakali. Seng aku tahu diceritani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa Musa sing karo Nabi Khidir ya Musa Nabi ini Bani Musa Ubay bin Ka'ab mulai menceritakan hadisnya kanjeng Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, terus mulai cerita. Rasulullah tahu cerita ngeten, asal usulnya Nabi Musa itu khutbah. Nah, tengennya riwayat Bukhari luwih dramatis. Ini di tafsir Jalalan dikutip sebagian. Nabi Musa itu khutbah itu ikhmaro wajib. jadi wajahnya itu merah. Terus orang tuh nangis semua, wajilat minhal kulub, orang tuh nangis semua. Wajamiat asmi uyin, jadi orang tuh nangis semua, takut semua. Walaupun khutbah itu berhasil, nanti uang nangis menderu-deru. Wah, akhirnya wong tuh kau, wong kok pinter pidato nanti wong do nopo? Nah, saking gawe tiang-tiang terus takok. Ya Nabi Allah, nopo wonten tiang sing wis pinter timbang jenengan. Ya Nabi iso yo ya ora ono ya iku cuma iki nopo? Ya ora ono nangis nang wong kok ngaku paling nopo. Ya, tukang teater takut. saged. Nabi Musa mari ra tempat delok teater, dene iso nangis nang wong terus nyongone paling nopo? Paling. Wonten tentu yang sing wis pinter timbang jenengan. Jadi Nabi Musa, orang no paling pinter ya aku. Nah, terus pangeran gendera tertinggung. Gara-gara ini mestinya muni bawa alam, tapi muni paling pinter pulau. Terus dari pangeran, orang tak aku kau lo sing jeli ini segoro. Itu lebih pinter di gue. Tapi Musa penasaran, bahwa ono bawa lebih pinter di bangku ini. Nah, kok Gusti kau pengen ketemu. Ya pengen ngetes nih wong, wis pinter dene nopo boten nih. Walhasil terus mbak pangeran tiga syarat-syarat yang aneh pada Nabi Idil pun Nabi aneh. Uri beda segoro mas maal bahran ya ini lengi. Jadi buat tentang segoro Idil buat tentang Liki pokoknya mas maal bahran, Makanya nah, orang cerita kiai kita Nabi Idil bah pokoknya tentang Quran itu Nabi Idil manggilnya dengan mas maal bahkan. Tiga coro-coro yang aneh ini ya bu. Nabi Musa itu mengalami beberapa kesalahan para Siji dikandani pangeran, caranya piye Gusti? Tidak ada pangeran. Kue goreng iwak sing wis mateng, terus gakok ning gone cangkingan. Engko terus nak iwak iku urip menculat, ya ning kono iku. Jadi iwak ini kan didamel alamat gue ketemu Nabi Nabi. Barang untuk sokro, pokoknya sokro waktu gede, kata setengah badan cimoro, ketemu ibu tirakat yang dia, pokoknya waktu ini gede banget. Yang bikin ruwat nih loh. Tapi itu menurut buat nanti Nabi Hidir, kak Jamin, masih gue tempat malah Allah niku gawe kiai kiai ono jajar pokoke sing boleh ora ono. Kalungi. Nah wajan wong simpel ono napa? Mana-mana. Menak ben aja takok kula, takok dukun, takok kiai ora tau ketemu, Pak. Nah, takon kula, takon kula, takon nggak palo hadis muslim sih, jadi gue karu ane ben patok ketemu nabi kita. Mau modal modal solawat, terus pengen ketemu nabi kok. Mana aneh. Walhasil, nah, ini tak didono nggih. Kenaifane Nabi Musa. Dia ngaku pinter tapi mengalami beberapa kenaifan. Jadi gue ketika diparingi pangerannya tajaran nih. Iwak sing mateng gue gawe ning cangkingan, dorong mriki no. Sing digo ngirim sing sama Rantang, gawe ning rantang. Wah, anggere iwak itu wis coba, ya itu neng gue iku nabi Musa. Walhasil bareng tok sokroh wau, dulu, Nabi Musa dulu, Iwak ini obah urip sego kecipratan itu kan bayangannya misalnya sokron itu tentang pinggir segoro. Teng kawasan itu ada maul hayat. Maul hayat itu hewan yang mati pun kalau kena air itu langsung nopo hidup. Ya anggap air keabadian. Barang iwaen itu urip. Nah Yusa itu sempat roh. Pas iwaen robo segoro itu juga wonten lorong kering sing sakit diriwati nopo iwa. Lalah Yusa ini lah. Barang lali Nabi Musa mengaku meneng rumong rumong toy wae berarti romono Nabi Khidir aku Nanti sedino misalnya akad ngantos senen itu. Lalu jadi Nabi Musa mau ngerti dari pangeran gue ketemu Nabi Khidir kok ya juga ya, apa aku nah, gusar apa Lalu juga dia mulane Nabi Musa ya orang ya orang biru nih ya orang goblok ya wong cari di dua alamat ketemu Nabi Khidir kok cari jare celok Tak bisa ya, sarapane ndi mana lekat tuh kalau jadi tiga WP pengeran paradok apa tiga itu apa? Para paradok. Nah barang itu warang besedino nanti suwe menang di sarapan dari Yusak. Masuk wola li iwa Iwake muncul teng wau. Nah teng wau berarti kan perjalanan sehari cuma. Ayo disebut partada ala dari lima. Mana orang balik rono berarti orang rono nabi kitir. Nah, barang balik rono nabi kitir pun duga teng Alunggon nah, senengane jambak ini gila terbanan hijau, hibir mana hijau, khotirun hijau, khotirun mana hijau, mana bodoh raro oleh mawon. Yang tengah Indonesia, orang Indonesia, darah nabi sinten, hibir. Alhasil nabi hibir muncul biru, nopo lugu tenggene karpet biru, mau orang darah ini lugu ini karpet biru, darah ini terbanan biru, bodoh raro oleh. Pokoknya bangsa biru, hijau, khotir, nara hijau gitu. Loyo rakam. Tapi ini jelas khotir, artinya betul apa? Nanti usah udah salah. Assalamualaikum. Nabi Khidir ya lucu, orang jawab. Nanti ini kok salam ya lucu. Maksudnya nang orang ora ono wong orang ono Salam. Jadi gak langsung nih waalaikumsalam tapi dia sih an nabi arti salam. Maksudnya nang kene salam. Tapi Musa mulai kenal Anak Musa, aku ibu Musa. Nabi Khidir takut. Musa Bani Israel. Musa sih nabi terkenal itu. Terus dari Sinten, tapi Nabi Musa dan yo, dari Musa yang terkenal. Makanya BPK aku tuh yakin, nak sing lira keliru ya Musa Nabi tenane. Lah wong Yahudi itu keberatan sampai cerita itu. Mereka Nabi-nya kayak, ya, ya, enggak dia. Jadi asal usulnya cerita masalah alamat nubuah. Mulane jenengan nak maca Quran mana kula. Mana orang alim kados kula ya anut Rata-rata cerita yang aneh-aneh ini cerita yang super penting karena dipakai orang Yahudi gue ngetes kenubuannya kan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau jangan anggap cerita ini cerita pendek gue bosen ini dipakai uji coba Muhammad itu nabi tahu tahu nah. Jadi cerita itu masalah Zulkarnain, masalah Akro, termasuk masalah Nabi Musa nabi Nabi Sinten. Kau sama tak cerita, kan tidak biru ya, aneh. Anak kula tak warai wae protes. Ngomongane anak sampean dengan anak iya anak kula tak kiai itu tak warai napa? Lha ya uji kata nak ngetes. Mas, kowe roh carane Ibrahim nak ngetok iku pun. Tapi ya ya ya. nabi tenan yo roh. Yo roh jadi. Kadang nabi asine yo ora pasti roh. Tapi tetep ae muni napa? Muhammad Ibrahim nak ngetok iku pun mukhalifah, mulak tapi lah orang arah rawe tak tinggi ini kena larang. Mungkin rawe we lagi, itu itu lama we rawe nopo. Saya gara-gara itu. Dulu tenar kalau kalau rawe nanti tak gampang. Kalau nak wes air, lah bahasa Arab bintir bintir dengan Islam. Niki mutab tiga, niki mus, so niki bintir, niki nopo bintir. Lalu nanti ya aneh, nak nak ikut gue, sama nak kepengen tetap ibu ini sih. Bende, berbende tengah, tengah, bertengah, Benwol, bariku jinsir. Terakhir Musa. Saya eh, Musa setan kok, ada jajal wis lah. Menawa iku puasa Arab. <laughs> Jadi manjen nubuah iku ana aneh ya, ana apa? Orang Yahudi udah apa kajian nanti ini, mas kau nabi tenang iya nabi tenang. Wong suwargo, nabi suwargo sarapannya omong. Oh, ketakuan kok omong. Akhirnya Jibril marahi. Kurungan iwan lo, atine iwan lo, dia jatuh kasih dinun. Gamane pertama kita harapan warga itu sate ini iwa, Ndara merah roh. besok goreng. <laughs> Ketara gak nangsi deh, ya, ketara apa? Eh, itu ternyata orang Yahudi itu punya sekian sandi untuk memastikan kalau Muhammad itu nabi. Ngono lho, jadi kena ngaji ini kok janggal iki toko ah, kok cerita anak-anak berarti iki dong. cerita ini bisa andalan gue bukti nubuah pak ya? cerita ini andalan gue bukti ada kapan butuh syukur ketemu ulama di gelem nerang lawan ini. Ya kelas bintang nopo. Maksudnya rasa podium, rasa MC, rasa barani, soal bulbar gila, bal karomah. Kulo rasa puji, puji langit nopo. Puji tambahan orang nih. Wah, kalau percaya hati kunci, wong yang seneng Quran ibadah ikhlas cuma pun di sama masyhur di ardi. Yang langit terkenal tapi yang bumi betul nopo. Di nama keluar terdaftar dan langit, dan bumi rapat terdaftar. Taman walian populer yang bumi yang langit. yang langit ora ono catetan, ora ono apa? ya apa? Kenal cara orang angkat tapi langit bukan apa? Kenal boten populer. Jadi tiang sing iman tenan ke Rasulullah ngerti ini masalah dalailun nubuwah, masalah dalailun. Ya ngetok iku kue kok gegere ngono. nanti tak gambar, tak gambar manual gara-gara yuk. tak ileng-ileng kok angel temen urutane. Jadi pulau warah anak pulau, untuk kenangan hak-hak nubuah yang aneh-aneh. Jadi apa? Ini motor. Berarti orang mulai apa? Niki, jadi tengah, gol, terus. Di mesin tapi ini tak Jadi, karena di sini lah. Dia tetap mana? Susah loh, di sini lo kan agak gebem. Pokoknya pinter, mutak tiga. Karena tinggi, jempol, Nanti kiwa kan benten. Nanti kiwa jempol, musto, tengah, kinsir, jemce, musabihah, jemce. Iya bener. Iya. Bener loh, pulau apal tenan. Mau nanti pulau gambar dong kita pulau. Jadi kita pulau kan gambarnya gara-gara ini. Ya angel tenan. Kalau nah, lagi nanti saya kira tahu praktek nonton, tapi tetap apal. Kalau secara ilmiah tetap apa? Karena tanah sange Rasulullah. Kalau ini pokoknya contoh nanti itu apa? Lepas dari anda melakukan nanti pulau apa? Kalau ngetos Nabi wudhu tiga kali, tiga kali. Ya itu yang sering. Pernah dua kali, dua kali. Pernah juga satu kali. Kalau yang merasakan yang satu, ya, kalau itu ulama apalan tapi nggak pernah nunggu. Kalau nu ada Sayyidah Aisyah, seorang ulama itu harus sesering mungkin meninggalkan barang sunnah supaya ada dikira wajib dari Aisyah. Saya ini pengagum mazhab itu, pengagum seorang ulama itu harus sering meninggalkan barang sunnah supaya ada di Jadi syukur sekali saya itu pengagum itu saya nabi. Nah sampai rapat ulama aku sering melakukan sunnah. Karena sampeyan nggak akan menjadi pilar konstitusi hukum Islam. Orang nggak akan menganggap perilaku sampeyan sebagai telah. Itu masuk Aisyah ngendikan itu. Wa in kana wa in kana Rasulullah la yuhibbul amala wa huwa yad'u masqata ayyuhal alaihi. Itu kesaksiannya tidak bisa. Sungguh Rasulullah sering mencintai sebuah amal karena itu baik. Tapi Rasulullah memaksakan meninggal karena takut dianggap perlu Dan itu bahaya. Jadi ada kan Nabi itu kok konsisten sholat kita setengah mulu. Orang yang kan ngira waktu itu setengah. Tapi Nabi pernah sholat jam 9 bahkan pernah jam 12 tetap paling abdul jam setengah delapan karena awal waktu. Tapi Nabi pernah jam sembilan, pernah jam dua. Sehingga sampai sekarang kita tahu waktu kita sampai ilah turuin badrit. Nah, Kalau tak cerita nih, bentaman roh tentang mota. Bin Matur nunggu tenang di guru waras. Kalau buatin semen kan puji buatin Biar sampean tahu bahwa ulama itu harus belajar. Dan setelah belajar harus diajarkan. Kalau buatin kepengen sama puji buatin Kalau mau cukup dipuji pengiran, buatan tentang tenang mawon. itu pernah debat, kan Nabi nanti debat kalian Jibril. Dan ini menjadi perdebatan ibu Abbas, Ali, Abdul Mas'ud sampai ulama Islam. Nabi nanti sholat tenggelam tanpa ketakutan, tanpa hujan, tanpa musibah. Ibuiri khaufin wala safarin wala matorin. Dengan riwayat yang matok. Ibuiri khaufin wala safarin wala matorin. Wala marotin. Pokoknya bontor orang kafir. Alasan jamaah orang kafir. Jamaah Nabi dari Indonesia ini pun sholat dulu setengah tahun. Terus sholat ngapa? Terus sholat apa? Neng omah. Nah, rumah kan itu ditebak jamak. Utawa sakit berarti jamak bil marot. Utawa udan berarti jamak bil maton. Orang kate. Ya, orang lama yang lucu. Oleh yang lupa. Oh, Wih, warna warane Jibril edisi eh, terkini. Gitu. <laughs> Mereka ini nanti ke Jibril ya orang lucu nih. Malaikat itu ya orang seni nih. Jadi marahin Nabi pertama sholat zuhur itu pas badal istiwa, dinil istiwa. Jadi zalati samsu, lengser titik, tapi orang itu belum Jadi misalnya jam 12 tepat, itu kalau ada sesuatu kan ada bayangan, bu Siti ono bayangan. Itu jenis zilul istiwa. Tapi kalau seringnya menuju ke barat sedikit, disebut zalatis samsu. Itu sudah mulai boleh sholat. Nah tapi nanti kalau waktu asar itu dimulai nih selalu Dulu kan nggak ada jam. dilusek mislahu. Tapi yo ya siwa dilil istiwa. Kalau redaksinya takrib, gue rodil istiwa. Tapi kalau redaksinya menjadi tolibin, dari siwa dilil istiwa. Tidak menghitung dilil. Berarti misalnya barangnya itu tak meter, waktu ini ngasar, bayangannya tak meter lebih 2 cm atau 3 cm. Paham ya? Waktu ikhtiar ngasar 100 persen, Nah, dalam takbir pakai selain ini, no? Jadi waktu ikhtiar ngasar berarti misalnya barangnya tak meter, nanti menjadi dua meter. Makanya misalnya ini rong atas persen. Jadi nak tak meter, jadi rong atas meter. Eh jadi itu rong meter berarti rong atas per. Itu waktu ikhtiarin teh, waktu fadilah teh. Terus kok waktu darurat, ketika mendekati suruh sering ini. Entah eh waktu kenapa suruh sering ini. Terus mau nih. Nah. Jibril nanti mulai mulang meter, jadi malaikat Jibril lebih sendiri. Mana kalau sering kalau pakai kayak itu, seneng seni ini. Nanti marahi Nabi ku waktu zuhur pas akhir, di lah waktu isak, antar pas awal. Jadi kamarnya cara lagi sholat zuhur setengah telung, sholatnya suwi, bareng lagi bersalam kan sedih loh. Sholat asar. Lah ribetnya Nabi tahu mereka no, terus orang sing nebak, wah berarti wong nak duwe gawe, Wah anak ikitanan bawa mandu. Oleh jamak, wong Nabi tahu jamak nih omah. malah. itu cuma arep perkara. Nganti ini perkoroh jamak lil hajat itu oleh ta Wah belum lama debat. Aku alhamdulillah atau debat, aku, aku paling roh masalah Jibril atau dulu. Eh, Kalau mboten ada debat, mergo mboten imbang. Sing sing maca niku macane kurang akeh. Kula ngerti asal usule perkara Nanti kan kerja debat tiang macam tiang kita. Nah kita PAK motor debat lah anak orang ngaji. Tak mau ini anak orang ngaji. Karena ini kitab bawa motor, aku tak wajah. Jadi aku mau debat. Ning tinggal jeneng pendekar sampai pendekar padha-padha nganggo jurus rahasia padha ora roe materi ini untuk buat roy aku tuh loh. Sing ngertak roe yang mesti Jadi agaknya moto. Ibu ora urusan sombong, iki proporsional loh Kalau ini malih. Jadi keliru yang menduga itu jama karena Nabi itu sholat zuhur setengah telu dipanjangkan sampai taro saja jam tiga lima menit baru selesai. Setelah salam, Nabi langsung sholat asar. Berarti sholat zuhurnya waktu dipanjangkan. waktu tapi paling akhir dipanjangkan terus Nabi ngambil sholat asar paling awal. Sehingga cara macam tapi omong kosong kalau ada jamaah atau di rumah. Yang tinggal sering jamaah mesti karena pergi, sakit, atau haus. Nah. Tapi alhamdulillah, orang ulama yang tetap nebak, iya itu jenis jamaah. Akhirnya orang-orang gawe, Malah kabarnya orang nikah itu bedino. Macam mana? Itu terus jadi istilah mantap gara-gara. Atau nggak tahu kan ngaji ngaji bakat. Ya alhamdulillah nggak tahu janggal nggak tahu bakat. Nah, Nabi terus kemudian kagungan kok Edan ini hadis sokai. Man adrokarok atang sil wakti fakot adrokar. Uang sing metui sarokat awal ning wektu berarti padha karo salate adak kabeh. Jadi misalnya kasus sekolah sholat subuh jam setengah lima atau jam lima. pulau sholat subuh jam lima engkek misalnya. Mau sholat sakoro. Ibu oleh nanti setengah itu. Yo ini ada, kok yang gerdase ya ada. Rujute ya melok. Ada ini kok itu ada macam tadi. Berarti kan nabi gak masalah. Setengah telur juhure ada, misalnya puanjang no nanti asar tetap ah ada. Goman adro karokatan silwakti, pakot adrokan. Berarti contoh sing dilampai nabi itu bukan masalah jamak, tapi masalah buhur di akhir, asar di awal. Sama nama jam tapi itu nanti kudu nafsirkan. Kalau ndak berarti sama dia orang tapi, iya orang mali, iya orang anabi. Paham ya? Wong bingung, wong apa? Tapi wong bingung sok pinter, jadi dua gawe. Ya, mah, Seminar. Ya, mah. Kulon kadang yang butuh gue, lapo malaikat Jibril marahin ngono Karena malaikat Jibril marahin kaji Nabi itu berkali-kali, yang nggak pernah berkali-kali hanya maghrib saja. Karena maghrib waktunya tunggal, yaitu suruh besarnya nggak hilangnya mikro ini. Yang lainnya itu diulang berkali-kali. Jadi kaji Nabi, latihan sholat di malaikat Jibril berkali-kali. Pertama dilatih awal waktu, tengah waktu, akhir. Lalu nah, akhir-akhir mulang akhir waktu dulu, dikombinasi nabi awal. Salah nah, perkara, akhirnya banyak tebak-tebakan. Paham ya? Ini pentingnya ngaji. Ya. Terus ulama sing paling roh tebak-tebakan. Entah kok roh nopo? Roh nopo? Tebak-tebakan. Nanti nanti yo. Nanti mari kerja Tebak-tebakan mari nopo? Mari. Bukan ini mari. Walhasil ini cerita udah jadi kau. Gorong. Musa sing nenggone cerita Nabi Hidir, yo Musa bani beliau diberi sanksi itu bergotong sombong. Itu nganggep orang orang wong sing duwe alim ketimbang Benten nak pulau misalnya nganggep duwe alim dibagi dengan kan, kan boten sombong to fakta nek nah, nah, iku boten sombong sombong kan. Ah iku sing benten iku non, Mun ana kan tak ono sombong ora oleh tawar bodho bodoni ora pulau kula Pulau baru kula beroken baru alim kene bodoni sing ora tuh. Lho enggak, nopo napa tuh <laughs> Bodoh ini yo dosa, bodoh ini kenapa? Kadang pulau atas nama kau itu kepengen dulu, darah ini rukin dua alim di bang kulo. Tapi jadi ini goro, jadi ini nopo? Goro tuh tuh. Jadi kalau kalian ini malu. Terus Nabi Musa itu keliru, dia muni sing paling alim aku. Aku keliru. Jadi Allah mau juga muni wong wong alam. Orang itu ngakoni Nabi mereka Nabi lahir lah ijma'i ulama, di ya, pinter Nabi. Mulanya Nabi Hidir ketika jawab, cuma tak nengen ono salam, dia Musa Toko, Musa Bani Israel. Musa Bani Israel yang terkenal, yo, ya. Itu pertama kali Nabi Hidir yang terlontar itu kalimat ini. Saya tuh baca peduli di Tuhan. Ya Musa, kamu jangan merasa alim saya. Kamu punya ilmu yang saya tidak tahu. Saya juga punya ilmu yang kamu tidak tahu. Jadi Nabi Hidir sendiri itu fair. Ada ilmu yang diajarkan Allah ke kamu saya dan tahu. ilmu sabar melarat kan pinter rugen berulang. <laughs> Tapi nah ilmu mulang, ilmu syukur pinter. Ilmu syukur pinter pulau. Pulau yo, iya. berikut alim kan gampang syukur. Ilmu sabar pinter. Ada pulau misalnya ditegur ekonomi ini kasus ini, bukan kuat tenang belum. <laughs> Karena nggak terlatih, bukan apa? Bukan terlatih. Ya berarti kalau aku jujur, kan gue di ilmu Singapura itu. Misalnya keadaan ekstrim itu kok sabar aku orang itu. Tapi aku di ilmu sing gue, mau kita gudul tuh ya takut kalau war bina bina Itu nanti kita pertama jawab itu gue di ilmu dengan aku orang itu. Aku di ilmu sing gue. Ini kalau cerita nyata, kalau ini mau kita menjadi ini karangan Imam Nawawi. Dulu saya tuh sering belajar itu tapi sarannya yang ditulis kalau Yudi Umero Tapi pulang buat marah gara-gara gak asli. Jadi saya menemukan kitab TKC dan karangan Imam Nawawi mata nih, buat buatan cara. Imam Nawawi cerita itu sampai pulau baru sampai nanti. Dia dia itu apa ajaran dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dulu ya janggal, kenapa kesaksian palsu itu dipadano pembunuhan? Itu Rasulullah kadang nggak ngendikan kata Nabi Musa, kesaksian palsu itu sama dengan pembunuhan. Dulu saya ngira itu kan kesaksian palsu kayak jual beli ini atau kayak semacam virus kuis yang menipu ya eh, bongsor gitu-gitu lah bongsor gitu, gitu saya tuh janggal ketika Nabi menyamakan dosa kesaksian palsu itu sama dengan apa ulang paham tenar jadi terang Imam Nawawi yang ngarang Muhaddad, yang ngarang Masmun. Imam Nawawi nyatakan gini. Kan Nabi dahulu ngedikan juta besar itu alih rohbillah wal makhluk terus tujuh jatuh Terus Nabi ngulang sampai tiga kali. Ala wasyara tujuh tujuh ala wasyara tujuh Kulo itu sampai sholat. Ya Allah mesti kulo kepengin paham persis kersane kanjeng Nabi sepundi. Kanjeng Nabi dia Nabi ini jenengan kulo jenengan kan boten lucu. Nah ulama e boten paham andung lucu. mikir aku ora paham menawa lucu. mau juga Gusti lucu lho Gusti ulama ya, ora. terus kalau buka loh, bagaimana jelalah ke kita. Begini mama indah kalau ada pembunuhan yang dilakukan mungkin atau dilakukan jahit di negara Islam yang hukumnya Islam, Itu kalau ada saksi palsu yang mengatakan Rukin pembunuh, tentu Rukin dibunuh. Jadi gara-gara kesaksian palsu ada nyawa melak. Begitu juga pembunuhan karakter, misalnya Rukin Kiai Soleh, lagi populer-populer Soleh, terus di sana selingkuh. Takut balawong, bina ormikum, takut bal. Ya, nah, kan gara-gara kesaksian palsu orang ini nggak punya reputasi selawatin. lama. Beberapa kali Imam Nawawi mencontohkan, tapi yang paling sering diulang-ulang masalah kesaksian palsu, masalah pembunuhan. Itu dua akibat si tersangka menjadi ter dalam negara Islam yang menerapkan di makanya itu jadi guyonan terkenal tuh guyonannya yang aku kanifat sama Said Jafar Muhammad Bagir itu putunya Said Hussein itu nyanyi aneh sama Khalifah dulu masalah itu Ben sampean ngerti fikih. Pokoknya nyanyi aneh ya. Azina abil qatlu. Jadi yang Abu Hanifah terkenal ulama yang mendahulukan analogi, mendahulukan kias. Ya, sampai saya Muhammad dirinya. Kami sudah ini lah Dina Ali wa Bin Bakir Bakir itu jenis saya Muhammad. Jadi jenis Bakir itu bukan yang jenis Bakir bukan yang jenis saya jenis Muhammad. Cuma karena dia Bakoro hak, kemana nih Bakoro itu yang bisa membuka kebenaran. atau bila mau bisa, ya. Mungkin saya sebagai belum tidur, tentang tukaran karya sini. Sini tuh Aji, aji sokot itu, sing Dewa Tengkar itu tukaran di situ, aji sokot itu, dengan bujasa tidak saya sebagai kuburan itu mungkin. Gunung bicara yang lebih parah ini yang yang buatan-buatan saya sebagai nunggu, buatan roh, saya sebagai nunggu. Sing roh yang biasa rono itu tak boleh, mau ngapra rono, tak boleh. Buatan-buatan saya sebagai nunggu. Umpama yo yo ya butune butune pokoknya orang ning iku. Karena ini angkatan pertama kan Rasulullah, gak ada putri Sayyidah Fatimah, gak ada putra Husain, Husain dia anak Sayyid Ali sinten. Dan al terus dia anak Sayyid Muhammad. Lah itu lakonane Sayyid saya Sayyid. saya itu saya Jafar tapi orang berbuat yang terusan itu pokoknya untuk Sayyid Sayyid ini. Lalu itu nanya gini, apa ditanya? Gue kok ibu pakai kia, pakai nomor ya agama ora kena mbok kias. Abu Hanifah lima ada kenapa? Dosa besar itu kan satu sirik. Nomor dua membunuh, membunuh orang mukmin yang tidak dosa. Nomor tiga baru zina. Urutannya kan sirik, membunuh, zina, santet, sihir, terus saat tidur, terus menuduh orang mukmin tidak zina dituduh nopo. Zina. Terus nomor itu viral minajafi lari dari di desa Medewi. Tak ulama tuh hafal tak urutannya, karena ini penting, urutannya itu penting kan. Konstitusi ulama apa? Aku ya orang penting, orang penting kan. Nah itu terus, saya Bakir tanya, ya Pak Hanifah, lima za'ud sufiya fil qadri bisaha jadi rasulullah. Walam yuktafa bizina ila fi arba'ati sulada. Mau kan juga zina sampai mata ini gede. Zina sampai mata ini gede. Gede mata ini. Ditanya, kenapa dalam pembunuhan cukup saksi loro? Padahal dalam zina harus saksi empat. Mestinya kalau dosisnya tinggi pembunuhan, pembunuhan saksinya wolu. Zina mau apa Mikir aku kan itu iya, iya, maksudnya kan itu betul kok. Loh iya lah, mestinya dosa tambah ekstrim, saksinya tambah ekstrim. Kalau pakai logika kan, kalau dosanya ekstrim, saksinya. Nah, pembunuhan cukup saksi loro, tapi zina mau mulai mikir. Jadi cerita, orang apa aku niat tau nak orang dari lewe apa nak ya, perlu jadi Perkara ini dipocok pojok nabi jenengan saya panggil. Jadi aku Hanifah itu punya trauma dua meninggalkan dia nih mau pasti bilang guru aku ya kan. Jadi yang jadi cilik bilang guru nih. Kolbun, kolbun lah tadi fakah sukun, kolbun kan, jamaknya dong. Ulubun, apa? Lah kira mari Mas Abdullah kan jadi takok ibu murid-muridnya. Nak kalbun, kalbun atu, jama yo burung pun. Mereka harakate hodo kan. Tolbur kan patah, sukun. kan tolbur kan patah, sukun. Berarti jamaen kulubun. Bareng tak ini, nak kalbun, mau kan kalbun ati saiki kalbun ya Yo kulubun kan. berburu gurune bro, Ora kalbun jamai kilabun. Terus semenjak aku dia loh dia kias itu nemu. Ya aneh ya tebak-tebak. Maksudnya kan, nak kolbun kulubun, kudine kalbun. Ya kulubun, ternyata kolbun kulubun, kalbun kilabun. Nah, mulane kula wani mlete teng mriki perkara niku. Dadi gak mungkin wong alim nak macane ra ilmu ora kena dikias. Lah sementara intelektual tenan itu kang iya. Jadi macam ini mau kulaton nuru yakin, tapi omongannya orang ber. Takdir kata mekilatan tapi lenyap nyasno hukum. Ora barbar. Ilmu itu riwayat kudu macane wakai perkara ini macam titik kok jadi korban ke Abu Hanifah kalbun, kulubun. Berarti kalbun. Kulubun. Paham ya? Artinya ilmu itu ya kudu maca dhewe ora itu apa kiatnya buktine kalbun kulubun. Nah, kalbun gila iya Sebenarnya kalau Hanifah trauma, sebenarnya kias nopo. Paham ini penting kalau aturakan penting rondo intelektual rondo bukan di orang itu mau buat analogi nah itu orang misalnya sholat itu kemarin ini juga kesehatan ini ini itu sih orang uang pakar ini tapi masih efektif juga di bang sholat jadi uang pun mulai ragu fungsi sholat Untuk aman dipuji urutan ketira ya, waduh uang nggak sholat dua kali jenis diubah Faimi sing ning gunung kapi luwe. Ora usah aku mau bantem ngono. Paham ge? Mulane aku mau ora iso kok kias kula sing cerdas ora tau niatno kok ora pati cerdas kok tukang romo. Ndak bisa agama ndak bisa begitu. Paham ya, kalau badan ini malah ya. Jadi cerita-cerita sing rahasia aneh-aneh tentang Quran, kasus masalah iwak mateng, mulai macam-macam. Ini kurian gitu, tes-tesan dua. Kalian diam, ya lu. Dan nah, ini buat populer di bangsa. Jadi uang pesawat atau dulu itu dulu itu masalah ini masalah tasdikul dua, masalah apa? Masalah nubuat termasuk motong kuku barang. Meskipun kalau lah ya rata praktek nopo kaji nabi yang sering lali. Kalau motong kuku bedak gatal kabel lagi motongnya akhirnya urutannya jadi lali. Tapi kalau tetap hafal. Nah sampai kan gak ngelakoni ya banyak jurah ya, hafal kan jurah ya, hafal jurah hafal. Eleng-eleng kan ya, itu dari ini kan, nah, itu ngelakoni terus gini jembar, nak mau terus ke jembar mau modal mau motongin apa? Timbang dari warisan orang Arab itu apa? Jadi cendek ini ya, oh, bercendek terus apa? Tengah, wah, bar tengah, wah, terus manis, terus kata ya kamu kan, genser, usto, idham, jinser, Ulang tanya seringnya, sinau kita pun malah gampang baca Arab, yang timbang bahasa <laughs> Bukan soal pengen tak hati kita emang. Nah, sing siji, Ibham, Wusto, Kinsir, Musabdiha, Kinsir. Jawa nabi, Jawa nabi, jempol, tengah, kinsir, terujuk, mana ya, mana sih aku Oh enggak, dijual, gedembok dari nama. Jadi ini gue ceritanya, Jadi Musa yuk kira-kira, wong dene Jari ini iwak juga alamat ketemu hilir, malah kepengen juga nopo. Sarah. Jadi aku keliram, keliram. Nabi Musa macam dia berhenti, makanya kawannya Nabi bosan Ya tapi Basaria berhenti gasari ya Jadi suatu saat setelah Nabi itu meros ketemu Nabi Musa tengah langit Sabnem. Setelah Musa Nabi Muhammad kembali itu dipertontonkan oleh Allah bahwa umatnya Muhammad itu banyak sekali. Terus protes Nabi Musa, ya Allah, itu umat siapa yang kau tontonkan ke saya? Itu umatnya Muhammad Nabi. Ya Allah, itu kan Nabi Junior, dari itu kan Nabi apa? Dan dia minta umatnya itu lama saya. Nabi dia kan tawa-tawa begini. Kenapa umatnya lebih banyak ketimbang saya? Memanis. Protes. Wong begini Nabi ini bisa aku. Oleh suwe jadi Nabi, yang suwe. Nabi Muhammad jadi Nabi yang mau terlebih kurang tahun. Dia tadi patang puluh tahun yang Mekah telulas yang Medina pulau. Mau jadi nabi terus dikur. Nabi Nabi Riyan, Nabi Nur bin atau saya Pala kan. kita bihim al batanatin ila komtina. Nabi di kan tahun santang enggak. Ya tapi pengirannya. Apa aku keliru? Apa ada yang salah misalnya? Apa orang yang salah? Ya gue tuh kita berkisahnya jinan juga ya, sama lu. <laughs> Terus nanti malih, dia ini dicoba kerangkang, hitam. Dia ini wamen pakok ketemu ya. Gusti, sing kan tidak semua. Kenapa kalau ada azab kok kena? Gue dino gremeng. Sing maksiat, budi-budi buatan kabeh. Tapi kalau ada kok kena? Gue dino wiridan mau tenunya, dia itu ada protes. Tapi itu bagus. Baru kayak protes, sholat seket jadi li lima. Jadi kayak gue syukur. Jadi baru kayak protesnya nabi itu. Jadi gue rasani lelah, gue hutang dan nabi itu. Ya Nabi Musa itu nabi yang pertama kali ketemu Nabi Adam tentang alam roh ya protes. Ini dulu ya Allah saya ini pertemukan dengan Nabi Adam. Apa nyongkone ya apa Soal. Barang Soal pertama ketemu gara-gara kamu. Kita kita ini hidup di dunia. mau perak dulu, soal uang berbicara ning suara. Nabi. Wah juara dari permulaan nak orang bangsa Israel tukang protes. Iku yo kaya protes. nanya nabi dia kan tukang protes. Tukang protes. Ya benar Nabi Adam dia enak. Saat itu pilihannya pangeran, wong paling pinter, wong dipilih pangeran. Lalu kok gue ora tau roh ning Taurat. Nah aku ditulis dosa dunia tiga ini itu sama tanya ra ape. Jadi itu aku datang kemudian cakap tanya. Terus ini ngertes kula. Ya ya wis nek itu aja. Jadi aku itu sedurunge dosa wis dicatet tak ape. Jadi bisa catet. Kamane kono salah nang kodok-kodok, kapok ini diancam ini? Ya apa kok Kenapa uang sing loro itu? kok sing maksiat sithik nak kena adab? Kepikiran dibar. Jadi ya di suatu saat ini ketelan takok orang di service dapat kerangkang Gambar kerangkang mau masak kerangkang dorong kami. Ya ben pengiran takok muda Saat ini nyopot ra <laughs> Lagi sadar. Jawab bagus sih <laughs> Jadi dia beberapa kali ya. Dia ke pengeran. Tapi pancet dengan di kamu itu, nganti tengah alam roh. Sholat seket rokaat gitu. Tidak semuanya protes itu Tidak semuanya protes nopo. Kita ini sampai sekarang diuntungkan oleh protes Nabi ini. Lalu nah, lucunya pengairan ada orang oh, yang Nabi Muhammad, orang-orang Nabi yang atine apik Nabi Musa. Mulane tak kayak gelar kali ini. nopo. Ternyata pangeran senang gue protes itu Nabi Musa. Senang orang orang manja protes protes di apa? Ya, Kulo nu sampai nangis di nama detik Nabi Musa. Kulo yang paling gak dulu nafas protesnya Nabi Musa itu harus sekali. Jadi dia pas di Fir'aun, terus di numpang mertua, melok di Nabi Musa. Suara terus tengkelan tuan. Nabi Musa nya saat ini senang. tenang. melihat yang ngoten lah, waktu ini apa? harus harus. Dan coba sama jelas tentang ini hadis mirot yang jelas Mas ke diundang pangeran di konopon Konsolat saya keteroka orang iso man, aku jajal bani Israel, awalnya gagal-gagal. Gue aku kuat, mau matem. Awalnya cilik-cilik, malah aku kuat. Karena Nabi Musa malah cilik-cilik utangnya ada, malah aku kuat. Itu artinya kan tanggung jawab ramen tolo, roh umat cilik-cilik, di dua utangnya ada, dikentolan tolong. Fa inna ummata kalatu tinir dalil wa ini istabar tu bani Israel. Aku jajal bani Israel aku. Ya fa inna ummata alasan itu sajian sekali. Fa inna ummata kalatu tiku. Orang kok fa inna kalatu tini dalil karena Rasulullah itu tidak masalah sholat seket. Enggak diwajibkan saja Rasulullah biasa dari sholat sampai satu rokaat. Makanya tidak bilang fa inna kalatu tiku dalil tapi fa inna ummata kalatu tiku dalil. Jadi Nabi Musa umat semerakuan. Berarti kue tak jasa tenang di Nabi Musa. Yang dipikirkan memang kita, bukan Nabi Muhammad tapi kita. Ma'ina umat takara dari dari. Terus sampai kali Nabi munggah meneh. Munggah terus dikurangi lima. Pengirahan di sendiri. Berarti karet itu patang pulau. Dikurangi meneng lima. Makanya Jadul Abdul Qadir Al Jilani itu Sultanul Aulia itu dia engkak sama pendapatnya Sayyidah Aisyah kalau kali Nabi Muhammad tidak melihat Tuhan. Semua ahli sunnah wal jamaah Makanya kan ada koedah. Ada satu pendapat Aisyah yang diabaikan ahli sunnah itu satu, yaitu beliau meyakini Nabi Muhammad tidak melihat Tuhan lelata mikrot. Dan dalam hal ini ahli sunnah mengikuti pendapat mayoritas sahabat yang mengatakan bahwa lelata mikrot Rasulullah melihat Allah karena dialek langsung masalah roh. Dari Jabir Qadir Jilani dalam kitab al saya bersaksi. Jabir Qadir aku tunai Butuh ke sebelas kalau nggak akan dua belas. pokoknya tahu lah itu. Ya, makanya tugas ulama yang ngitung, ya orang bayar, kita biar seneng aja ngitung, kenapa? Kulon ini ya orang nggak ngira kalau tak Qadir sedetail itu. Kalau Nabi Muhammad tidak pernah ketemu Tuhan, kita akan kesulitan mentahmilkan al murojaah bina Musa wa Muhammad wa bina Musa wa bina Muhammad wa Rabbi Kita akan kesulitan memaknai hadis bagaimana Muroja'ahnya Musa dan Muhammad Kemudian Muhammad dan Rabbi. Fa'in nadani kawako atik amar. Itu berjalan sampai sembilan kali. Kalau yang pertama jangan sembilan kali wapoan. Barang tak itu saya nanti lima itu aja. Gitu gitu. Kan pangeran ini mau lima lima tuh. Gitu. saya ket, karet lima gitu. Sembilan kali. Nabi Musa itu tak lem tenang. gue pasti bola aja usul. Udah aku wah, jadi ku umpama Sido Nabi Muhammad munggah menet ora Sido. Tapi Nabi Muhammad jawab, aku wis diizin, moto karek limo jek. Ijek yo ora wong. Yo diskon menera, bar no. Lah munggah ado-ado gue apa nanti terima akhire padha bar ra Sido. Jadi nah, ini penting kalau aturakan ini senajan tapi penting. Ternyata Allah niku bukan protes buatan tersinggung ketika banyak hartanya yang manja. Yang penting jangan pengiran manja. Orang protes, orang berjumbel, orang protes berkode kode. Nak manja itu di ujung cuma patah cuma wali-wali di sini pengiran. Tapi kalau nak cuma lara di dua pengen tahu kan. Gusti dia melarat pun kata, pun tadi tajinan tambah ya. <laughs> Ibu rano sanate tapi ya saya merasa nyaman saja dengan doa itu pun. Jadi kalau ya kalau orang kena diprotes dong saya nyaman dengan doa ini. Kalau dia buatin ngajar non jenengan dan itu spontan. Gusti yang marah pun namun betul saja jenengan. Maksudnya amun amun tak baik <laughs> Tiang bodoh game pun pun betul saja jenengan. Tapi saya nyaman dengan doa itu. Ya saya baik saja. Jadi kabeh wong-wong yang para pangeran nak ndonga ya ora-ora tapi itu bukti kemanjaane benar-benar. Dan ini wonten wali sing dungo malah tujuh menit. Ya Allah, kulon itu sering dosa. Tapi kulon ngetok dengan dia sering nyepuro. Malah ini kulon nanti wani jenengan perkara ini kulon yakin jenengan nanti Mung Mungkin salah kulit cilik kali sak ini. Jadi kita baik-baik saja aja. Mung kita tetap ya tetep teng bumi jenengan dia ya di rezeki jenengan. Mung mau jenengan marah kulo mau bisa di bumi jenengan. Ya dia nyaman-nyaman. Dan itu diberikan saya Muhammad ulama-ulama alim bahkan kila kan itu doanya Nabi Hidir. Jadi doanya itu. Wala kini si kau tuh tiga puluh hafal karena tak anggap penting. Kan dia nggak sesuai jelas jelas satu sepuluh penting. Wala kini si kau tuh tiga hamalat ni alal jaro adi alim. Jadi bahasanya itu. Wala kini si kau tuh tiga. Tapi karena saya akhir mati jenengan hamalat ni alal jaro adi alim. Kalau soal jenengan dia pede mau. Jaroan rodo wani, rodo ngamak, nama jenengi jaro. Jaro wala kidisi kodusika hamalah ni ala jaro asial. Wah itu wali-wali di sini itu udah karena lama, memang dia asik saja, asik dengan apa? Dengan Tuhan, kata Nabi Musa. Wah Nabi Musa nanti marahi pangeran, ya pangeran guyu, perkara ya lucu, kadang warahannya ya lucu. Nabi Musa kan kan suan pangeran tentang Turisina, tentang Putih, apa di Dawi jare wis waktaro Musa komahu sab'ina rajulan lini kotina. Milih 70 orang pilihan, tidak ketemu pengiran. Wong Bani Israel yang pilihan. Karena untuk turi jenak Nabi Musa mojo nu umat umit mojo nu. Muni wis ketemu pengiran ayo mulai ini kita pe Taurat. Lah sing taun kan, cah 70 kan capin pinter Yang ning ini, yang ya pinggir gunung Nabi Musa munggah mau mojo ndi ra roh mojo. Jadi kita kok enak ta ke terus muni ketemu pengiran. Lan nukmin alaka hatta narowo napa? Ya, Jar ora iso ta anak padha ora roe ora percaya kok penak di bermojok mojok muni beroh napa? Pangeran. Jadi makanya kaum napa lan nukmin alaka hatta narowo napa? Ora iso ta, aku ora iso iman anak roh dewi. Nah, pangeran tersinggung karena levelnya tidak nabi kok ingin melihat Allah lain. Langsung terus Pak dan Rumus, sorry, bapak Pak Akul kita itu mati kabeh. Kenapa? Orang mati kafe gede anak Musa. Kue tok manjani ilmunya. Gusti jenengan wis pundi. Tiang ketua pulau ini tak ajak gedadi tersirak keluar nopo tawron. Lah mati tersini sih. <laughs> Padahal pangeran wis mangkel belo dene. Belo Nabi Musa. Jadi kan disebut itu Jadi yang kita pulau ini tak ajak gedadi tersirak keluar nopo. Dan akhiran pakai ini sedine. Foto-foto ngoten, roh bila usik tak halal talum mengkop luai apa podo bodoh rusak pulau menitan mati ban pun putra nabi-nabinan. Perkara itu pengiran mantel orang nabi kok kepen roh apa aja? Jarong. Tapi pengiran jasiri nurut. Terus pengiran malah diwarai nabi. Atuh liguna bima fa'ala subaharu. Kalau dulu ini Gusti. ini ada yang bodoh kok boleh kok hati mana Mau berno mawon angin lalu dari atur ya nabi bima panas subau. Ini ya ilah bina bertundi lubiya mantasra wa nanti. Ibu nabi Ampun aku sih. Jadi mana cara kasarannya jangan jadi pangeran ya cuci orang jelas-jelas gitu. Ya itu lah. Pangeran malah dong. Ibu Nabi Musa. Tapi terus dene kita manjane anta yuna faqilana warhamna wa anta khairul wa kita manjane. Kemudian mawon jangan kekasihku lanjutkan tiang paling sae ke itu Anta waliuna ke kekasih pulau kok gimana? Pengiran semua. Ibu nak manjani Nabi Musa. Jadi dia wani nyaman, dia pengiran dia yakin. Nah antawali. Malah yang dikane Allah dan Nabi Muhammad. Mas, kue roh sebabnya Musa kok tak pilih, tak ada omong-omongan langsung. Aku itu delok ini masuk tadi. Sehingga hati paling manja be aku ibu Musa. Jadi Ibrahim ketika dikandani, Nabi Ibrahim kan Nabi Khalilur Rahman. Dikandani Nabi Muhammad, ana apa masuk di Bali pengiran. Dan sholat saya keteroka. Menengahi Nabi Ibrahim. Cara berpikir Ibrahim, takok pengiran enggak sopan. Matur, ya Sopan. Nabi mengucapkan. Ya kalau nggak rasional harus dikonfirmasi. <laughs> Jelas dari pikirannya manja saja dengan Tuhan. Kalau nggak rasional ya dikonfirmasi. Dan saya yakin Tuhan tidak apa-apa. Karena Tuhan ya rasional, pokoknya dia nyaman aja dari pengiran. Ternyata Allah itu baru dia gak ada caranya Nabi Musa disalahkan untuk banyak omong orang omong. Di ya pengiran temennya. Itu kini tidak boleh no. Nanti ngobong kerangkang panas tidak boleh. Nah, orang kasih udah nyontok. Ya, ya, oh jawab kalau ya tenang aja, itu Nabi Musa. Jadi ini ada apa-apa, ini dengan nilai sopan, harus Nabi Nabi yang Nabi Nilai Nabi ronda Nabi harus Nabi Musa Nabi ngomong saya kalau hatinya jen saya coba ya gue gue nopo Nanti ya, sama Rai Solo Rasulullah, supaya gue rata wili dan ngaji gue punya. Gue tuh nyaman dengan gaya saya gini. Itu dermang-dermang sudah berpengiran, terparah pengiran pulau. Pulau kalau pulau nyaman-nyaman saja, hubungan saya dengan Tuhan di pulau bulan. Untuk pulang nggak pengiran wapian. Sama nongkrong, nggak pengiran ke polisi, gue nggak bisa lah nong. Gue nggak nopo, bisa lah kan proses. Nabi Musa buatan tentang Nah, nabi nanti ujo, ya, nabi Musa, nanti waktu pacaran ke ya, nabi Nabi. Ya, nabi rawan di jauh itu ke nabi Sinta. Jotosan ke preman, jotos yang nanti mati ke nabi Sinta. Mati minggat ke nabi Nabi. Wajib nopo ya nabi nah, Nabi. Tapi dia senang ya, dia nyaman berpengiran apa? Nabi ya, serajulat napa kowe, kalau anak berdiri gelem, kowe dia nyaman apa? Tahu nyulat malaikat yang nabi itu. Malaikat Israel dibuat nabi Musa. Gak pamit, kak opo, langsung diculot pribadi pijat. Mana Israel nanti pijat, Alasannya yang nabi Musa jelas. Aku dikompon nyapu nyawamu. Culot pijat. Orang diculot pijat dari Israel ini jadi tentang hadis suka. Lalu bocil kalah sama aku udah kasih pengirang. urus dikabari popo kau main cabut. <laughs> Orang itu, Aku itu kasih pengira, mesti diomongin sih, mesti apa? Akhirnya mati Israel, pater pengira. Ini aja. ini. Ternyata malaikat iya, itu secara pengen lagi, yo, gue ambil Musa kok ngono. <laughs> Paklonan, buat yang sopan. Akhirnya Israel juga, caranya sopan sih. Saya ini kayak pilihan. Musa, gue mak kepen mati kan. <laughs> Kepen mati. Terus gue juga enak Pak. Akhirnya Nabi Musa, di para malaikat Israel kata Allah gini gini kue konsumen sapi sejumlah nopo sing sekian nopo store niku sapi ya, gitu pokoknya sak jumlah bulu sing ketutupan tangan Nabi Musa itu sejumlah tenggatan umur yang diberikan tuh ini ya pun akhirnya orang kesepakatan cip <laughs> gitu. nomor salah satu Israel gak wani turunan maksudnya yang ngono bener Nabi Musa nomor jadi semua nabi itu manja dengan. Nabi Idris masyur, Nabi Dawud. Malaikat Israel penyambut ulang sono ya Nabi Dawud. Tidak keliru kamu. Akhirnya, aku nabi mati itu kayak alamat. Barang ngurus rambut putih, malaikat Israel kekomplain dicabut. Orang dikasih alamat kok untuk cabut. Kue rambut yang putih, kue alamat siap-siap mati itu semenjak itu diketahui warna rambut saya putih itu juga siap tidak buta itu mudik Betul maksudnya semua sejarah Nabi itu biasa mau hubungan dengan Tuhan itu baik-baik. Bukan terlalu sakral. Pun ya, terus kalau balik ini malah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam niku nganggep syahadat itu setingkat membunuh. Kau nak allah saksi palsu Kadang wong itu terbunuh mau perkara kesaksian nopo. Ane kali nabi oh wajah ada tidur wajah ada tidur wajah ada Nabi Musa itu ate mirip kalian Nabi Muhammad. Gini, niku ngambil berkas yang itu dipertanggung jawab. Sementara Nabi Khidir nganggo ilmu hake, itu terus buatan sambung. Lain sampai nabi Khidir ya bentuk. Orang oleh haram sampai nabi Khidir anut Nabi Musa. Iya wae syariat Nabi Musa luwih mirip syariat Kanjeng. Ini wow kayak kayak yang saya jelaskan tadi loh. Kalau nih buat nanti nate kalau kesaksian palsu mak tahu ya kalau asal tidak atau bukti bukti Kalau paham semenjak Imam Ali menyampaikan kaman kot di kot ini, Itu kan terus bahaya. Nopo? Bahaya. Nah, ini terus pulau eling ceritanya Nabi Musa. Nabi Musa pertama jadi nabi, latihan jadi nabi itu tes Ono misanan tukar. Wedi dunyane orang keliyo ben cepet jadi waris misanane di pantai. Sekarang di pantai ini ono seksi pembunuhan. Lah ironis nabi pembunuh itu sok suci sawangane sing Akhirnya Nabi Musa mengkem ning pangeran. Kudu duwe keramat sing iso dadekno noting sing di paten. Iki sing masyhur dari surat al kan Wahid kota tunasan pada iya. rotum. Akhirnya sing ini urip tani. Terus ini nak sing ini jadi ya saya ini sok pahla. Nanti saat ini masalah Indonesia dan dunia wali fakta dan sejarah. Seakan-akan pembunuhan bisa entah atas nama apa atas nama apa. Iku Imam Nawawi sing nemono sahaja jadi kesaksian palsu apapun dalilnya itu nanti jodohnya mirip Nawawi. Kalau syukur tenang di pengiran kulo ya iya, jangan musuh. Bodoh ini kok disane bodoh beda apa? Pembunuhan. Ya tentu maksudnya bodoh di bodoh ini sing no. hilangnya napa? Hilangnya. Mohon kula Kalau ada dawuh lagu mari kisir sapa muda Musa la taku kana ta'ala yang tengah kaki sira ala an alimah, ingin ing yen mulang sira ing sun lima sing perkara ulinta karo den mulang sira diulang rosodan rosadan yang kebenaran eh suapan tegese kebenaran Kursa juga iso nopo untuk kebenaran yang sun di sebab ikilah rasul. Wafi kiro aten di domir roh waso kunisin, jin. Mimma tarus dan Jadi buatan rosada dan nopo rusda. Wasa ala hu dalik. Wa ta'ala lan jalur sopo mutahu yang kidir dari ka emun kono kono taklim. Mergoli ana data korat tak tenai tambah di ilmi ingdar ilmu. Kumat kubun ton ikut disuplik atau disunat. Kala jawa sopo rapi kidir. Inaka tak temani siro Musa itu lantas tadi aku raba kalau kuat siro main cerita tak berani tak berani. Kemana? Kue apa saja mulang aku kurang arah sabar, kowe tukang protes ada di napa? Mulang, ora arah be sabar, mesti tukang pro. Wakai palang kali kau apa tak sendiri tak alama ing atas perkara. Lam tukit kang orang ngikuti siro di lama paling kubron nih kesabaran untuk keilmuan untuk kebijakan. Bagaimana Anda bisa sabar dalam sesuatu yang tidak bidang Anda? yang tidak spesifikasi Anda. Fi sebut ini fil hadis yang dalam hadis asabi yang bisa akibat dari ayat yang dalam satu tiga ayat utai anak jawa ngeten ya Musa ya Musa ini saat temen ingsun yang ala ilmen iki dawuh Nabi hidir ya Musa ya Musa ini saat temen ingsun ala ilmen ing atase ilmu minangkoi sange Allah alamani hikang paring sopo Allah yang sun di Aku duwe ilmu sing diparingi Allah, la talamu ka ora ngerti sira ru ing ilmu. Wa anta ta sira ala ilmu ning atase ilmu min apa sing Allah, Allah maka Kang ngulang ing ilmu sok apa wala alam kang orang ngerti ing ilmu. Tidak pikir men gentle. Aku duwe ilmu sing ora roh. ilmu aku sing ora Jadi Dadi pun satu-satu lek sini pun apa? Mulane ndak perlu saling ngarep. Wa qauluhu kubra masdarun bi bima bukit bukit elam tuh tegese kecil cerita siro haki kota aku ing haki kota ilmu kala dawa sapa nabi Musa tasata tajisi bakal metu sira Insya Allah. ya insyaallah iso biron kowe metu aku wong sing sabar dari nabi Musa tadi dene semene insyaallah ya nak menawa aku gelem apa sabar wala asilan ora jurakane ingsun ae eh, wa ghairu asil kale ora jurakani lakamane sira amron ini iki urusan tak nguruni kang perintah sira ning Wapa yadalan ngoyiti sapa Nabi Musa bil masyiati kelan masyiah. Muni tata jiduni sobiron tapi muni tata jiduni insya Allah. Mboten kok langsung tata jiduni sobiron tapi tata jiduni insya Allah. Li analu krono saat ini Nabi Musa iku lam yakun ora ana sapa Nabi Musa iku ala sikoten ing atase percaya diri min nafsihi sangi awak dhewe Nabi Musa. Tima ing dalam perkara ilta jamakan yang begitu. Lawa hadihi utawi ikilah istinat bil masyiah. Lawa hadihi utawi ikilah dawa insya Allah. Ba'al istinat bil masyiah. Orang ngandalno masyiah Allah iku adatul ambiya iku adate para nabi wal aulia ilan adate para wali. Rupa-rupane Allah ya tiku en yen ora padha percaya sapa al ambiya wal aulia ila an usihi maring awak dhewe al ambiya wal aulia Torfata ainen ing tak kedete mripat. Torfata ainen ing tak kedete mripat. Niki mumpung kulo eling jenengan kulo eling. Kulo ilmu laduni sing ngrasakno saking pengiran. Pas ngaji kita iki, kowe pas ngaji Nabi Khidir wak terkenal mari ilmu nopo. Kulo ngrasakno tenan mati mangan, nikmate ngombe, mati mangan, nikmate nopo. Niki lakoni tenan, sampeyan kepen para pengiran lakoni tenan. Misalnya ngeten, iki rumah nopen. Misalnya Rukin difonis rong bulan lah, rong kas mati. Kau punya penyakit yang dua bulan lagi mati. Atau dikatakan, dua bulan lagi mati kalau tidak dapat obat dari Belanda. Atau Amerika, pokoknya. ini. Tekane romulan, kau ya? Tekane Tentu kita ini panik karena umur karet rong wulan. bergantung sama obat ke Jerman, go Amerika, kau ini sobat, kau. pokoke rong yang tadi keluar. Kulo riyen nggih, pernah punya bulit sakit itu dulu operasinya nunggu operasi dari Belanda, dari dokter dari Belanda. Terus pulau pulau mbak, tengah awak pulau mbak. Dek, umpama aku ngalami ngono, diponis, nah romulan kas mati, atau katanya ini obat kondi. Ya aku ya biasa lah, ya kalau ya biasa. Karena tak pikir tetap penting mana jadi mungkin. Ya kok itu? Ya ini logika, ini rumah orang kamu mati itu kan orang luar meneh, nah rantuk dokter atau rantuk obat kok luar Tapi nak gue ramangan ini malah orang bilang kas. oksigen malah lima menit. Jadi kita ini bergantung Tuhan tuh kalah sekarang juga. Kenapa kita bisa diteror yang jaraknya masih dua? Betapa bodohnya kita. Aku gak mau menang, aku gak mau. Gak lana, aku gak ulama. Mengapa kalau bertiap dino itu mangan, iso amkan semua. Gue kulo enggak nanti ngalami penyakit misalnya nggak bawa kerja nol. ibu Ibu syukur aja berarti tahu mau kasare. Wong model ini mati nih tahun kata enteng. Tapi nak ramanan telur tahun kata tak mau itu. Akhirnya bujuk kulo dulu. Tahu kita ulama, ayo aja tahu lama, ayo rasional aja aku. Ibu tahu tahu lama, jajal ruang tangga meramangan di dino, takut darah wah, minta wamin, ya? Itu contoh ilmu ini. contoh kecil ilmu ini. Jadi Makan itu hal yang biasa. Mungkin Anda bisa melakukan itu tiap hari makan. Tapi tidak semua orang punya stimulan begini. Dan itu saya tidak ada yang ngajari siapa-siapa. Berangkat dari tahu kita sendiri pas baca ayat ini tentang Nabi ini. Mungkin saya itu ya tahu ya baca ulang kalau di lingkungan jenengan kan kata ini apa? Ulang. Paham ya? Tapi ya lumayan saya ngerti. Artinya gini, ya. peristiwa datangnya obat dari Jerman atau Belanda atau Amerika yang kemudian dua bulan lagi datang. Ojo buat syukuri berlebihan. Yo ya bener udah ada marimu, tapi ojo buat syukuri berlebihan. Tetap lebih penting oksigen, gak makan minum karena taruhannya ratri orang bulan, tapi nopo harian malah telur. Tapi kita ini selalu bodoh, seakan-akan yang harus disyukuri yang yang tadi yang obat yang dua bulan tidak terkali kalau luar negeri. Padahal yang harus kamu syukuri adalah nyawa ini tertolong, nak hari ini bisa maka bisa minum. Dan itu sudah dikasihkan Tuhan sekarang. Paham ya? Jadi ini penting kalau aturakan itu contoh-contoh kontrak hidup dengan Tuhan, berdialog dengan Tuhan. Mulanya kan Nabi Ibnu Umar, pokoknya tiang-tiang bapak nadara ini ida asbah tafala tanda diri mata, wa ida amde tafala tanda diri. Soalnya itu yang mau nganti sore, nah sore yang mau nganti Dua ribu dihitung per detik per menit. Mana kalau nantinya coba balik nanti. Kalau tak dijual orang satu sewu, satu sewu merasa waket, waket banget. Kalau kalau bayang nggak udah belum tak jam, nong jam. Nah, kalau kan agak melarat lah itu nggak lebih satu sewu itu tidak. Kalau bayang nggak juga anak itu di sekolah, kemudian wayang, pokoknya pikirannya udah tinggi. Kalau nih mau tentang ini itu lucu. Usama bin Zaid itu kesayangannya kanjeng Nabi. Gue Zaid bin Harithah nanti angkat-angkatnya kanjeng kalau kalian ini Zaid bin Haritha karena nanti jadi anak angkatnya kanjeng. Sehingga ketika Zaid itu dua anak ini jenis itu sama sayang benar. Walau ireng kriting pun jenis itu. Ibu Rasulillah, lakukannya Ibu Rasulillah kesayangannya kan. Jadi kan Nabi berbeda mal, sedikit dong Hasan bersama. Wong darah ini hitam putih. Hasan ibu banteng macam putune kajeng. Wong ibu eh tidak mati abai di kina alibai kajeng kita wong Ethiopia aku di. Zaid, nah, wira eh, ya, ngalak di gitu. no, nah, wira ngalak. Mbak ya, nah, Nabi nak doa, akhirnya kena wong loro gara-gara sing kita terpaksa sama Allahumma inni uhibbu ma loro sunan beda loro. Mulane jenengan seneng ini maksudnya khasan di situ. Bukan bukan kalian utama, ada sing khatan Husain bener malah gitu berkali-kali juga khasan itu. Jadi niku niki cerita. Hasan kalian itu dong. Hasan kalian jadi utama ini tuh si Alif, anak itu tuh. Zaid ini tuh anaknya Harisa, tapi di situ pada Zaid ibni Rotu Dila, wonten nopo Ibtoluk, wonten Ibtoluk. Nah, itu kan dinasti itu saya. Buat nanti ngeloroi jenis sama, kecuali dalam satu peristiwa, ini, tapi keterangannya ada di Isyan. Suatu saat Usama itu sudah agak dewasa, agak remaja transaksi di kancane ya bapak ansor. Aku roh jarano kok seneng gitu. Ya tuh kowe seneng, ya tapi orang di duit, di duit tak ulang kan. Tak ulang kan jarano ya, tak tuh gitu. Ya. Yo dari sahabat ansor, karena dia kesayangan rasul di yo. Kanjeng Nabi nanti jero dalam, bilang, cukup aja nanti, Usama. Tahu ya kaya. Ya, kowe gue anakku. loh goblok iku. Lah salah teng dari sahabat ansor salahnya di dia mau transaksi ke tuku jaran, misalnya lunasi tak ulang. Iya. Iya mau sama nanti. Cek goblok ya. Ngitung gue mau mandi tak ulang. Dia naik, ya, so jarak para sore, sore itu. Gue boleh yakin naik itu tak ulang. Gue gue tuh sedino, sedino aja. itu sama lagi jadi gue bersyukur. Jadi rawol yang bayang nurut tak ulang kan, gue mungkin tak ulang kan. Ya orang kuat lah, kayak mampu orang. Nah, pulau baru kayak belajar tadi peristiwa utama dan belajar tapi itu ya begitu. Kalau Anda bisa syukur obat dua bulan lagi yang bisa menyembuhkan Anda. Kenapa tidak syukur makan minum yang malah kalau tidak taruhannya ya? paham ya? Paham ya? Oh, Untuk motor muni. Tapi kalau makan kan biasa minum kan. Eh, biasa lah malah nyala malah nganti rong Nara mangan. Kok goblok paham ya? Berarti fungsinya makan minum luar, biasa dibangun obat. Belum gitu, kan arah mangan minum malah takut balok langsung ya. Kau tanda ini, ulana. Tapi kita urapan disyukur syukur nama. Mergo dianggap dengan kebiasaan ini sendiri di mana murah tenang. Jadi kayak itu jadi wali, mau cukup liwat makan dan di. Mana yang dicari kasih nabi, umur orang tenang. Atau pengen jadi wali atau dan minta. Itu hadisnya nabi jelas, lu apa itu? Di Bukhari di Al Adabul Mufrad. Imam Bukhari di luar kitab Al-Jambi Sohai itu punya karangan namanya Al-Adabul Mufrad. Inna woha, redaksinya pakai inna. Inna woha layar do'adil abdi. Iga akalal aklan payah maduhu alaiha. Au syurga syarba payah maduhu alaiha. Inna woha tak temennya Allah. Maka inna sungguh Allah. Layar do, yaktini rindu sopa Allah. Sungguh Allah itu rindu. Abis tahunannya nak mangan tak puluhan terus syukur nih Allah utawa mobil tak teguh terus syukur lho diri dari Allah wali napa wali karena untuk lima mangan tak teguh lima mangan mobil tak teguh itu penyelamat nyawa tapi kita dengan dari nak batu ulara oleh mendapatkan drama itu lagi kita nopo syukur. Mana kapan-kapan kita kena diponis dokter, dua bulan lagi meninggal. Kondani dokter, walau pak kalau nak ramangan malah rotarongku. rongku malah terong terong dino masih jadi wong tadi jenengan penting juga pulau tengok tapi ke ngomong itu a, aneh padahal rasio jadi kalau suwon lewat sendiri ini dengan bulino syukur sama nikmatnya Allah yang prinsip matang minum itu prinsip kebutuhan pokok Iku kue nak suporong tenanan dengan logika yang saya bangun tadi, insya Allah sama zaman bintangnya Allah, bintang sih Rasulullah. Ini redaksinya kan Nabi. Inna Allah ta'ala layar do'anil abdi Ida akalal aklah payah madhu alaiha Aw yasroba syartam payah madhu alaiha Mana mangan juga yang tadi nah, tinggal syukur ya hilang Kemudian lo TV di diri kuasa bermangan tadi ku rokokan tangan jiwa jebuk ngombe malah arah syukur itu tapi omong tidak ada apa jadi gak arah dramatis ya arah apa lalu ya rawali wali Bari gue udah kerja nih, to hajut moto mau tuh lele, tapi keliru kabeh, proses juga wis nopo? Mane rukin wiridan, kula ora perkara ini gue ora gue raro cara carane, gue ora nopo? Iku lho galene malah ya. Jadi contoh kecil ilmu lagi, Ilmu lagi itu tuh kok terus ilmu gue jadi wali terus pemikir ning kabar iku boten. Iku mana wae iso. Lan caranya nyanyian ana wali junior iso mikir ketemu wali senior. Alhamdulillah gue jadi wali iso mikir orang mana awali jadi berkafe sing kita wali kita eh cerita aku itu ngelani ini segoro tampung ini ini nah ono yo terus dari wali sing senior kue nak wali tenan Iku nafsu umbo dua kafe urip pemokgo saya kudu ya Allah rahmate nah, padahal wali senior dia senang jalanan di berubah <laughs> nah ya repot orang tampung kan oh wali wali swasta <laughs> dari wali kelas dia itu dia senang jalanan namun senior pun betul. Anaknya mau kepengen dan saya ini, Fadolai ya Allah, rahmatin. Fala tas'alu membaca jasa kasira ila anfusihim Allah yatiku ila anfusihim torbatan apa jadi ada nabi lan para wali ora percaya ambek awake dhewe senajan to tak ketete mripate Kala dawa waktu Nabi hidir, fa ini tak tama kelama alam sira ning sun falakat tali mongko sira kok sira ning sun wafi kira asin hilang batas sisir dan falakat alan ni ana saen sange perkara tung diru kaning kan sira kuwi sak ning sak itu si etnika yang dalam ilmu sira wafi kira padroyo asa hatta uji dadi kan cerita itu nak kamar yang kira minta minta di kira ing penjelasan Eh aku ru tegese ngelingno ingsun kuwi sak la kamar ing sira bi illatihi kelawan alasan-alasane sek Kowe iku sabar nanti aku no alasan alasannya. saya kowe iku sabar. kalau tak takok nanti aku menjelaskan alasan saya melakukan itu. Papa bilang mengkono sapa Musa Musa syartu ini syaratnya Nabi Kalau Syarat yang diberikan Nabi Khidir. Berkori ayat dan Quran Joko li ada di Musa alimi maring kesopan santun yang belajar malah alimi mengalami. Thank alim.